Pak Cahyo, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, silakan. Ya kan, eh, begini, kita itu selalu mengaku bangsa besar, tapi kita tidak berjiwa besar. Itu permasalahannya. Sebenarnya nah, ini suatu bukti bahwa dengan naturalisasi begitu, buktinya si pemain sepak bola Gonzales bisa menunjukkan bahwa kenasionalan untuk memperjuangkan merah putih dan Garuda Pancasila kita. Sebenarnya bukan hanya sepak bola saja. Di bidang ilmu pengetahuan, di bidang seluruh di bidang yang ada di bangsa ini, kenegaraan kita ini, itu bisa kita lakukan. Bisa kita bandingkan nanti dengan bagaimana yang katanya bangsa Indonesia asli tetapi kenasionalan dan rasa kebangsaan dan memiliki bangsa ini mungkin mereka malah luntur ini kita bisa kita bandingkan sehingga bisa menambah rasa kecintaan terhadap bangsa ini jadi eh, naturalisasi itu perlu juga dilakukan. Lalu siapa yang mengontrol? Masyarakat yang mengontrol. Jadi kita kadang-kadang terlalu sempit. Kita mengatakan bangsa kita ini adalah bangsa besar, bangsa toleran. Tetapi kenyataannya tidak bisa kita lihat di dalam masyarakat. Tetapi contoh yang ditunjukkan Gonzales, Irfan Fahim, itu adalah contoh yang nyata, itu menjadi cerminan bagi bangsa kita atau masyarakat kita. Mhm, Mari kita membuka wawasan kebangsaan kita. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi Bu Wati. Silakan. Saya rasa itu hanya, uh, eh, hanya untuk orang yang berketurunan Indonesia, negara Indonesia. Uh, bangsa asing pun kalau mereka mau berprestasi untuk Indonesia, uh, apa salahnya gitu loh. Mereka uh, mau memberikan yang terbaik untuk bangsa ini saya rasa itu juga bisa diberikan seperti di negara-negara lain. Terima kasih Bu Ati. Pak Osman, selamat pagi. Pagi. Ya, saya setuju sekali ya. Yang penting kita memegang asas manfaat ya. Eh, apa? Orang yang dinaturalisasi memberi manfaat kepada bangsa kita kan. Nah, ini saya usulin nih supaya itu lebih punya asas asas guna ya itu tolong yang apa jaksa-jaksa di luar negeri, ya polisi yang jago-jago berantas korupsi dinaturalisasi aja ya supaya korupsi ini bisa habis. Karena kalau orang-orang kita juga nggak ada yang habis, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Osman. Pak Aditya, selamat pagi. Pagi, Bu. Silakan. Ternyata bukan cuma olahraga saja. Saya punya teman banyak dokter lulusan luar negeri. Untuk masuk ke Indonesia aja susah. Padahal dia warga negara Indonesia cuma kebetulan berkesempatan sekolah di luar negeri tapi untuk masuk setelah lulus spesialis itu susah sekali jadi kasihan sekali ilmunya tidak bisa dipakai terima kasih Pak Cipto selamat pagi selamat pagi Bu ya silakan Pak Cipto eh, kalau saya berterang melihatnya positif ya kadang bahasa kita itu eh, perlu disadarkan untuk bahasa nasionalismenya ya kita kadang malu seorang Obama malah lebih Indonesia daripada kita sendiri. Dengan naturalisasi kita bisa melihat bahwa orang asing pun juga cinta terhadap Indonesia yang akhir-akhir ini bahasa kita sendiri melupakannya. Itu aja terima kasih. Terima kasih kembali Pak Cipto. Pak Edison, selamat pagi. Selamat pagi Bu. Ya, silakan. Ya, naturalisasi memang tidak salah, juga tidak dosa. Cuman negeri ini kan lagi sekarat, walaupun ada kebanggaan naturalisasi dari di sepak bola saya mengusulkan gimana kalau presiden kita cari, terus Kapolri, Ketua KPK, dan Menkumham. Kita cari naturalisasi supaya negeri ini tidak miskin terus. Terima kasih, selamat pagi. Ya, terima kasih Pak Edison. Pak Budi, selamat pagi. Ya, kita harus akui bahwa naturalisasi itu solusi untuk persepak bolaan sekarang. Karena kalau melihat ke belakang yang memang prestasinya mainnya bagus Bu. Tapi untuk penyerang memang tidak ada yang sekaliber Gonzales. Artinya harusnya dilihat seperti ini untuk memecahkan masalah di negara Indonesia yang ah, ini apa ah, kompleks ya. Kita ini harus terbuka termasuk naturalisasi gitu atau pelatih asing dan sebagainya. Dan ini untuk betul tadi yang komentar sebelumnya bahwa ada banyak masalah di Indonesia kalau memang bangsa Indonesia nggak bisa ngurus sendiri, bila perlu hakimnya, kepala kepolisiannya yang naturalisasi juga. Karena ada memang cacat bawaan, mungkin karena penjajahan atau karena karakter yang memang jelek dari orang Indonesia. Contoh saja, susah sekali kita sudah seba, sudah tahu kita ini multikultur, tapi masih ada bangsa apa kelompok-kelompok masyarakat yang tidak memahami. Ya kalau namanya multikultur ya bisa ada agamanya beda, bisa ada sembahyangnya beda. Itu tidak dipahami. Ini contoh persebak belan yang bagus Indonesia. Bahwa tim nasional yang kuat itu ya memang harus dibentuk. Kalau memang tidak bisa dibentuk, bila perlu naturalisasi. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali, Pak Budi. Pak Sunibar ya, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, silakan Bapak. Ya, uh, naturalisasi ini sebenarnya adalah bukti kegagalan pembinaan di Indonesia. Jadi untuk jangka, pan, jangka pendek, it's okay. Tapi untuk jangka panjang, seharusnya diminimalisir. Karena ini bukti lah bahwa pembinaan, pembibitan sepak bola dari usia dini itu gagal di Indonesia. Di kita sifatnya instan, jadi tergantung pejabat pada saat itu ini kan bisa dibilang nanti kesuksesan dari eh, aparat yang sekarang, pemerintah yang sekarang. Tapi nanti begitu nanti ini hilang, kemungkinan bisa lebih naik, bisa juga nanti hilang lagi eh, sepak bola Indonesia. Jadi tidak ada master plan jangka panjang untuk eh, Indonesia punya sepak bola yang bagus seperti apa. Walaupun pejabat berganti, tapi harusnya pembinaan berjalan Eh, jangka panjang. Demikian, terima kasih. Pak Santoso, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Silakan. Ya. Ya, ini panas, salah tentang naturalisasi ini Mbak ya, olahraga ini kalau saya bilang panas-panasnya ayam Mbak. Lagi heboh aja olahraga, ributin naturalisasi padahal dulu kita punya pemain bulu tangkis ya kita bilang ada bangsa kurunan gitu ya tapi kesannya itu nggak diurus gitu mbak bahkan banyak sulit dalam hal pembuatan surat nah jadi tolong ini juga jangan hanya istilah nama panas-panas ayam ribut-ribut-ribut karena Indonesia mau menang Nanti itu lupa lagi terima kasih ya silakan silakan Bapak iya kalau mau saya <clears throat> kalau mau buat peraturan pejabat eh, pejabat kita jangan seperti lagi seneng hatinya lagi buat peraturan yang kita harus totalitas jangan netral ya netral netral harus netral nggak boleh terlalu begini nanti dilakukan berubah lagi setelah setelah diterima berubah lagi ya, jadi gampang berubah di sini jadi orang juga takut mau masuk apa aku nanti kalau kesini nanti berubah lagi enggak ya oh, jadi kalau dari pejabat dari konsisten netral dan totalitas nggak boleh setengah-setengah kalau buat peraturan setengah-setengah orang jadi ragu-ragu begitu ya Terima kasih Pak Jaya. Ibu Dina, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Ibu. Ya, eh, saya, saya eh, menurut saya ini eh, hal yang baik gitu ya. kalau sudah ada pikiran ke arah sana, mudah-mudahan menjadi betul-betul dikerjakan gitu. saya sih senang aja. <clears throat> barangkali ini bisa menjadi dasar untuk hal-hal yang lain gitu. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu Dina. Pak Andre, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, silahkan, Pak Andre. Ya, naturalisasi ya bukan untuk atlet sepak bola aja ya. Banyak orang yang ingin masuk menjadi orang asing yang menjadi warga negara Indonesia. Contohnya ada satu yang sangat sekali itu yang Maria Maribet apa itu yang orang penyanyi Filipina. Nah, itu juga susah jadi bukan hanya padahal akhirnya untuk membela kesebelasan uh, eh, merah putih sehingga naturalisasi gampang gitu. jadi uh, pemerintah perlu mempertimbangkan juga uh, naturalisasi ini bukan khusus untuk uh, olahraga olahraga gitu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Andre. Selamat pagi Pak Ali. Ya, selamat pagi Ya, silakan. Oh, ya, kalau ada eh, kita harus apresiasi apa ya, yang pemerintah ini. Ya. ya, ya kita sudah melihat juga mungkin beberapa perbuat dan mulai di, di naturalisasi dengan hasil yang bagus. Kita nggak tahu yang penting eh, pemain-pemain yang di natural itu dia kualitas yang baik di sisi yang bisa berapa di sini. Terima kasih. Terima kasih kembali. Pak Jerry, selamat pagi. Pagi Mbak. Silakan Bapak. Eh, menurut saya sih wajar aja Mbak ya. Jadi <clears throat> kalau menurut saya Indonesia ini satu negara yang banyak kekurangan, juga memang ada banyak kelebihan, tapi kelebihannya sifatnya anugerah dari Tuhan gitu. Menurut saya jadi nggak perlu PR, eh, apalagi orang bisa menyumbang sesuatu prestasi bagi bangsa Indonesia, udah jelas-jelas harus dipermudah. Cuma ini jadi masalah, menurut saya bukan soal atlet nih soal kemanusiaan yang ada di Indonesia di mana banyak orang-orang yang harusnya sudah bisa dinaturalisasi tapi mereka terkatung-katung mengalami kesulitan untuk mengurus surat karena biaya tinggi biaya mahal pemerintah buat standar biaya yang tinggi untuk mereka-mereka yang orang standar orang pusat itu e, disebabkan karena birokrasi yang berdebit, korupsi, pungli ya jadi orang kalau untuk ngurus orientasi, ngambil contoh lima tahun yang lalu lah gitu atau tujuh tahun yang lalu itu dia bisa jutaan lah bagaimana orang-orang yang misalnya jadi pegang alur Tangerang dan lain-lain itu sebanyak yang jadi petani yang belum belum bisa memperoleh warga Indonesia tuh mengalami kesulitan kalau soal atlet yang sekarang ini memberi sumbangan itu sudah otomatis nggak usah nggak usah mereka yang mohon kita malah kalau bisa mohon sama mereka jadi yang saya mau tekankan di sini justru masalah yang di luar itu yang secara kemanusiaan harus dibantu orang-orang yang keturunan tuh saya lihat ya banyak yang susah di sana dan ini ada diskriminasi kalau yang keturunan Chinese atau India lebih sulit kalau orang turun Arab mungkin secara langsung lebih gampang karena unsur-unsur agama mungkin tapi ini nggak boleh ini akan sebagai negara harus negara hukum secara benar terima kasih mbak terima kasih kembali Pak Jerry ya baik lagi dengan Ibu Lydia. Ibu Lydia, oke silakan Ibu. Uh, saya setuju dengan Bapak yang pertama sama yang kedua ya. Kalau Mbak bisa melihat runutan dari uh, bulu tangkis lah. Itu dari tahun 60 tuh banyak sekali ya. Eh, tuh, dari keturunan Tionghoa tuh membela untuk Indonesia men mendapat nama yang bagus di dunia. Tapi setahu saya, itu warga negara mereka itu Sampai mereka utuh pun masih sulit untuk mendapat warga negara Indonesia. Padahal untuk segala uh, ke, uh, eh, kenasionalismenya udah kelihatan. Saya nggak tahu di mana salahnya hal ini ya. Seharusnya pemerintah Indonesia itu, biarpun pemerintahannya ganti berganti, tapi hal ini secara kontinu harus dibereskan supaya seperti sekarang diminta nasionalisasi satu orang sendiri minta orang keturunan atau mungkin orang yang ada uh, kaitan dengan Indonesia. Bagaimana mereka bisa berpikir dengan baik dan positif bahwa mereka akan mendapat hal yang baik. Kok yang udah aja contohnya itu banyak kesulitan yang diperoleh. Seharusnya itu hal itu bukan dari sekarang, tapi yang memang kita udah lawat lalu-lalu. Tapi tolonglah, pemerintahan sekarang, biarpun nanti berganti, itu harus tetap di, apa, dilakukan dengan kontinu. Karena itu adalah untuk bangsa dan negara ya. Dan juga saya rasa di dalam negeri itu begitu banyak rakyat kita ya. Kenapa nggak membela dari awal, maksudnya diurus dari awal mengenai eh, regenerasi. Itu aja dari saya Bu. Terima kasih Bu Lydia. Pak Reza, Anda yang terakhir selamat pagi. Halo, selamat pagi. Silakan. Ya, saya sangat positif dengan ini karena bisa menumbuhkan motivasi bagi yang lain. Tetapi yang penting adalah PR pemerintah dan KONI itu bagaimana untuk mengembangkan secara kontinu tadi seperti kata yang sebelumnya karena ini bisa bagai eh, pedang bermata dua nanti kalau misalnya kita nggak kontinu dengan program yang menarik baik itu naturalisasi yang berdarah Indonesia maupun yang eh, asing punya atlet kita bisa dicolong-colong semua ini jangan heran nanti Bambang Pamungkas dia dibayar oleh Singapura jadi mewakili Singapura atau yang lain-lainnya juga hilang itu bisa saja kalau kita tidak menjaga terima kasih Pak Roy selamat siang Selamat siang Ya silakan Pak Ah, kalau menurut saya sih bagus-bagus aja ya. Cuma kan di Indonesia juga masih banyak pemain lokal yang cukup baik. Itu menurut saya. Dan kalau untuk pemain-pemain dari keturunan, warga Indonesia keturunan, saya pernah melihat beberapa teman gitu. Mereka main bolanya sangat bagus. Sangat-sangat bagus. Tapi selalu diganjel karena eh, pribumi dan non-pribumi. Ya kan banyak orang-orang keturunan dari warga India yang di Medan, atau yang di mana-mana gitu kan eh, ada turunan-turunan apa campuran gitu. Kenapa mereka yang mainnya bagus selalu di, dijegal gitu loh? Tapi kita melihat orang warga asing, warga negara Eropa gitu atau dari Amerika Latin itu jadi kayak diagung-agungkan gitu loh. Padahal di Indonesia banyak pemain lokal yang baik banget gitu loh Bu. -hmm. Itu aja menurut pendapat saya. Okay. Baik, Pak Roy, terima kasih. Bu Cici, selamat siang. Eh, Bu Titi ya, silakan Bu Titi saya kok kalau bilang naturalisasi kok saya ingat jadi memperbaiki keturunan mbak. -hmm. Tapi itu juga nggak sebagai satu jaminan ya. ya. Yang penting tuh masyarakat Indonesia, anak-anak remaja, bayi balitanya yang baru lahir juga, ibunya juga tuh diper, diperbaiki gizinya. Kalau gizinya baik kan menjadi satu kekuatan jiwa dan raga bangsa Indonesia. Kalau zaman dulu masih belum ada pollution, sekarang sudah banyak sekali kendala. Jadi naturalisasi itu sebagai salah satu aja. Sebenarnya yang paling penting tuh bagaimana bangsa Indonesia yang tinggal di tanah air diperbaiki semuanya mempunyai kekuatan sendiri, jadi lebih mandiri. Itu Mbak, terima kasih Mbak. Terima kasih Bu Titi. Pak Joko, selamat siang. Ya, selamat siang. Silakan Pak. Kalau menurut saya ini sih cuma ini tren aja ya, meniru-niru yang terjadi di Eropa. Itu kan mereka juga lakukan hal sama ya, dari Argentina, juga dari Uruguay. Ternyata dari penelitian terakhir itu eh, dan dengan masuknya naturalisasi itu ke Indonesia, itu juga di, diketahui di Indonesia lemah dalam hal eh, ini nutrisi, pengetahuan nutrisi tim-tim kita itu ternyata lemah setelah mereka masuk dan itu diadopsi di sini hasilnya memang baik gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Joko. Selanjutnya, halo. Halo. Ya. Selamat siang. Dengan Bapak? Hendri. Oke, baik. Silakan Pak Hendri. Eh, naturalisasi ya dalam bidang olahraga kita ya. Uh Nah, tuh, saya sih setuju-setuju aja ya. Tapi sumber daya manusianya itu untuk pembayarannya itu harus sama, jangan membeda-bedakan lah. Kalau hmm. membeda-bedakan, kesenjangan yang timbul antara atlet kita. Itu aja saya minta. Oke, baik. Pembayaran itu disamakan, jangan dibeda-bedakan mentang-mentang dari, dari naturalisasi keturunan Indonesia atau WNI e warga negara asing diambil buat warga negara Indonesia bayarannya mereka lebih tinggi dan yang lokal-lokal di bawah-bawah mereka betul saya bilang pembayarannya bisa mengatakan tidak ada pembedaan dan tidak ada kesenjangan itu aja hmm. demi kemajuan persepak, bulan kita di Indonesia kalau ada kesenjangan itu yang ada ya itu tidak ada tim lagi tidak ada kerjasama lagi itu aja, makasih. Oke, baik. Terima kasih, Pak Henry. Selamat siang, Bu. Komentar Anda, Bapak? Ya, saya sangat setuju dan mendukung sekali, Bu. Kita lebih bagus ngambil banyak orang yang seperti itu daripada gayus-gayus yang ada di kita menjadi racun. Semoga atlet yang bisa naturalisasi itu berdampak positif menyebarkan virus yang sehat kepada dunia sepak bola kita. Ya, terima kasih. Bu. Baik, terima kasih. 633 9160 Bapak Rudi, selamat siang ya SBY boleh ngomong begitu tapi pelaksanaannya di bawah lain tidak akan bisa. -hmm. Baik, terima kasih. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang. Ya, komentarnya Pak. Komentar saya kalau misalnya memang ingin menaturalisasi eh, pemain asing itu menunjukkan bahwa sumber daya manusia Indonesia rendah. Berarti tidak ada orang Indonesia yang berbakat mengambil orang asing seperti itu. -huh. Hmm. Nah, seperti itu komentar saya. Baik, terima kasih Pak Agus. Bapak Surisman, selamat siang. Siang Bu. Iya, komentarnya ini Pak. Bu, eh, apapun sebetulnya asal itu baik, sebetulnya tidak ada masalah. Karena permasalahan selama ini di Indonesia yang jadi masalah adalah eh, kemunafikan, Bu jadi kita tidak usah munafik kalau memang itu naturalisasi juga baik kenapa dimasalahkan gitu hmm. nah, itu saja Bu karena banyak permasalahan itu tidak selesai karena kemunafikan bangsa kita hmm. terima kasih baik selamat siang Pak Daniel ya selamat siang ya komentar Anda Pak kalau saya pikir naturalisasi itu dari eh, yang bersangkutan sendiri justru kita merasa bangga karena ada yang seperti Gonzales kan yang paling menolok ya, dia senang bisa masuk jadi warga Republik Indonesia jadi no problem sepanjang semua persyaratan harus dia ikuti dengan tentunya eh, ketat supaya tidak juga menganggap remeh bahwa jadi warga negara Indonesia adalah satu kebanggaan dan hmm. tentunya bagi yang banyak juga Eh, khususnya di bulu tangkis mereka yang notabene mungkin masih ada keturunan WNA tapi sudah bawa nama Indonesia ke ajang internasional tapi belum diperhatikan itu saja baik terima kasih Bapak Jimmy selamat siang selamat siang ya komentar Anda Pak Jimmy Ya setuju sekali karena eh, apa itu mereka memang punya potensi dan eh, manfaatnya sangat positif bagi negara kita dan juga karena mereka itu bagus itu juga akan mempengaruhi rekan rekan satu kesebelasan untuk bermain lebih bagus karena selama ini yang yang nggak punya kemampuan dia cuma menghabiskan uang rakyat aja petentang petenteng berkelahi di lapangan segala macam dan program ini menurut saya sudah ter, eh, ya mendingan terlambat daripada enggak ya zaman dulu pemain bulu tangkis itu orang-orang Tionghoa udah setengah mati buat nama Indonesia Eh, kewarganegaraan mereka itu dipersulit sekali sampai puluhan tahun. Dulu Ali itu sampai berbicara langsung kepada presiden untuk eh, memohon dipercepat aktualisasinya. Baik, terima kasih. Halo Bu Lia, silakan. Eh, halo. Ya, halo, silakan Bu. Ya itu akhirnya pikiran pemerintah mulai terbuka ya eh, Sebenarnya bukan masalah orang luar atau orang dalam ya Yang penting siapapun yang bisa membangun Indonesia menjadi lebih baik Ya itu harus diterima, di welcome dong di Indonesia Jangan dipersulit, gitu aja sih Ya baik Pak Chandra silakan Selamat sore Pak Sore silakan Pak nah, Saya eh, ayah ya, ada kelahiran Madura Ibu saya itu Belanda asli Pak. Nah, jadi saya lahir di Den Haag di negeri Belanda, tapi saya tetap merasa orang Indonesia itu Pak. Jadi naturalisasi itu saya kira nggak usah terlalu dibesar-besarkan Pak. Gitu Pak. Itu opini saya Pak, kira-kira Pak. Iya baik, terima kasih Pak Chandra. Pak Mulia, selamat sore. Ya sore. Iya silakan Pak. Kalau komentar saya, saya bingung kalau sekarang gitu, baru baru bangun, pemerintah kena kenapa nggak dari dulu? Ya sebagai contoh, pebulu tangkis kita, Ferawati, sampai dia ganti nama, Ferawati Fajrin kalau nggak salah, eh, Ivanali, terus Susi Susanti. Sekarang kok baru melek gitu, baru bangun, yang sudah puluhan tahun. Terima kasih. Oke. 6339160 silahkan mitra bisnis kita menyoroti mengenai program naturalisasi di mana pemerintah membuat kebijakan untuk melakukan naturalisasi terhadap atlet asing yang punya darah Indonesia Indonesia. Langkah ini untuk memajukan olahraga di Indonesia termasuk sepak bola. Nah, bagaimana pandangan Anda tentang program naturalisasi ini? Silahkan Anda bisa perbagi opini bersama Pak FM untuk Businessman Opinion dan Mantofon yang bisa Anda pergunakan adalah 6339160. Nah, Tri, selamat sore. Sore. Silahkan, Pak. Iya, ini untuk program naturalisasi ya. Uh, itu kayaknya sih bagus ya Eh, kalau jadi dilaksanakan gitu ya tapi jangan jangan nanti ada aturannya berubah lagi gitu ya sekarang kita ambil contoh aja untuk bulu tangkis itu pelatih eh, sekarang kan kepelatihannya eh, banyak yang pelatih pelatih yang dulu bagus-bagus pada keluar ya contohnya uh, Sin Fu ya gitu nah dulu dia mau minta kewarganegaraan gitu akhirnya tidak dikasih ya akhirnya dia balik lagi ke negaranya asal gitu Nah, tapi di negara asalnya ya dia diterima dengan baik. Dan sekarang maju sekali eh, bulu tangkis Cina itu ya. Hmm. Itu aja. Oke, terima aja. kasih. Ah, terima makasih. Iya, Pak Andi, selamat sore. Sore, ya menurut saya ini eh, budaya instan ya, ingin cepat cepat dapat hasil gitu. Pikirin dulu, itu belum diurusin pembinaannya udah ini. Kita lihat PSSI kacau balau kan, dipimpin Nurdin Halid tuh, yang bekas napi juga jadi hasilnya nggak ada pinginnya instan hmm. kita begitu ini ada Gonzales bikin gol kita euforia seolah-olah semua harus cara cara begini jadi agak ngaco ya saya ini mensinyal kalau bisa saya usul deh itu kalau memang bisa naturalisasi itu cari ya eh, orang-orang yang pinter korupsi, perantas korupsi, jaksa atau polisi gitu diimport aja ke sini ya itu jauh lebih penting tuh terima kasih oke Pak Auret halo ya silakan Pak ya saya kira cukup menarik ya karena eh, hal seperti ini juga saja terjadi di Indonesia ya, pertama kan di Amerika kemudian sekarang eh, orang Jerman juga yang tadinya begitu konservatif dia menerima dengan senang hati semua Eh, jadi rata-rata untuk naturalisasi terkait dengan sepak bola yang dari Afrika, dari Turki uh, yang tapi dengan jarak ini kan jaraknya cukup cukup lumayan. Kita tinggal melihat pemerintah kita mengambil dari sisi foto. kalau saya kita dapat uh, orang sekarang ini pemerintah sudah menyadari bahwa hal ini dia lakukan juga seperti ini contohnya syaratnya dia bilang lalu yang memiliki keluarga eh, seperti istrinya nah, saya kira ini pandangan cukup maju kita harus mengapresiasi Islamnya ya cukup ya oke terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah berbagi opini bersama Pak Setan